24 prinsip miliarder yang dicerahkan. Seperti seekor lebah, pada waktu dia mau mencari madu, tanpa disadarin ketika dia sampai di bunga dan kemudian bunga tadi diambil madunya, lebah tadi menyebarkan serbuk sari dari bunga-bunga tadi yang membuat bunga tadi menjadi buah. Demikian juga orang yang kaya yang dicerahkan dia tujuan utamanya persis seperti lebah untuk mencari sari madunya. Efek sampingnya ternyata dia membuat kebun buah yang begitu indahnya. Orang yang kaya juga mau mencari kekayaannya. Tujuannya adalah mencari uang. Tapi dalam waktu dia mencari uang, ternyata dia mencerahkan dan membuat dunia ini menjadi lebih baik. Membuat orang yang lain jadi lebih bersemangat. Membuat jadi orang lain menjadi lebih kaya. Membuat orang lain hidupnya jadi lebih mudah, lebih sehat, lebih bahagia. Prinsip yang pertama, orang kaya yang dicerahkan selalu mempunyai nilai tambah. Apa maksudnya nilai tambah? Maksudnya adalah begini. Ketika Anda hidup, hidup adalah nilai tambah. Ketika semua orang hidup, hidup adalah nilai standar. Demikian juga ketika kita jujur, jujur adalah nilai tambah. Tapi ketika semua orang jujur, jujur adalah nilai standar. Dalam hidup kita harus mempunyai nilai tambah dibanding orang lain. Kita harus membuat nilai tambah dari sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada. Zaman dulu Nabi Abraham dan Nabi Ibrahim pada waktu dia membuat nilai tambah. Sehingga satu gandum menjadi ribuan gandum, dua domba menjadi puluhan atau bahkan ratusan domba. Dia membuat dari tidak ada menjadi ada. Nah, orang-orang yang kaya, dia tahu bahwa dia mempunyai nilai tambah dalam hidup ini. Dia membuat servis yang bagus dalam bengkelnya. Dia membuat harganya lebih murah sehingga orang mendapatkan keuntungan pada waktu datang di tempatnya dia. Atau rumah makan dengan rasa yang enak, bergizi dan sehat. Apapun di dalam hidup ini kita harus membuat nilai tambah. Dan nilai tambah ini ketika ada nilai tambah kita akan jadi kaya. Seperti definisi uang itu sendiri. Uang adalah definisinya alat tukar nilai tambah. Ketika kita mau mendapatkan uang yang banyak, kita harus selalu tanya, apa nilai tambah kita? Kalau kita berhasil membuat nilai tambah yang lebih banyak dibanding orang yang lain, maka uang akan mengejar kita. Seperti contoh ketika saya pribadi, Tung Desem Waringin, meluncurkan buku Financial Revolution. Saya membuat nilai tambah. Ketika saya percaya bahwa dalam hidup ini adalah membuat nilai tambah dan uang adalah alat tukar nilai tambah, buku Financial Revolution saya mempunyai nilai tambah. Selain materinya bagus, tapi ada dua CD audio tambahan yang tidak ada di buku yang lain di seluruh dunia. Dua CD audio. Satu adalah Financial Revolution, yang kedua adalah Sales Magic, bagaimana menjual sepotong roti tawar dengan harga 300 juta dan orang masih berebut. CD audionya bisa saya jual,